mempersembahkan mahkota Mayangkara. Lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jaya Negara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dikemas dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. kelima ini didukung oleh para pemain Bagis Paliama sebagai Wali Kanep, M. Abud sebagai Arya Dwi Bangga, Susi sebagai Mesin, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. tentang suasana di sekitar tempat tinggal mereka. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga bertanya soal asal-usul Nyai Panicara. Semula Wali Kadep tidak bersedia menjelaskannya. Mengapa Tuhan ingin tahu soal itu? Ya, hanya sekedar ingin tahu saja Bapak Wali Kadep. Tapi kalau misalnya Bapak keberatan, ya tidak apa-apa. Baiklah, karena Tuan Dwi Pangga sudah kami anggap seperti Malaysia. Melati bangga merasa lega. Ternyata dugaannya benar. Sesaat lamanya dia duduk merenungkan apa yang baru saja diceritakan oleh Wali Kadek. Nah, demikianlah Tuan. Apakah Tuan cukup puas? sejarahnya Tuhan mempunyai paricara yang sesungguhnya. Sampai suatu ketika kesempatan itu datang. Kebetulan Wali Kadep dan rakyat Pemintihan sudah kembali ke pondok keluarganya. Malam sunyi dan lengang. Mesin duduk di serambi pondok. Diam-diam Arya Dwi Pangga menghampirinya. Tuan Dwi Pangga? Eh, sekali tidak. Saya sudah menyelesaikan tugas saya hari ini. Ada apa Tuan Dwi Pangga? Maaf, Nyai. Bolehkah saya... Saya duduk di sini bersama Nyai? Silakan, Tuan. Silakan duduk. Kadep dan Bapak Raki Pamintihan sudah kembali ke pondoknya. Mungkin orang-orang sudah pada tidur. Tempat ini memang sunyi sekali, Tuan Dupangga. Ya, tempat yang sunyi dan lengang seperti ini memang sangat cocok untuk duduk merenung. <laughs> Ada apa sebenarnya, Tuan Dupangga? Sepertinya Tuan ingin membicarakan sesuatu. Benar, Nyai hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan dengan Nyai. Soal apa, Tuhan? Begini, Nyai. Seperti sudah pernah saya ceritakan kepada Nyai beberapa waktu yang lalu. Nama saya adalah Arya Dwi Pangga. Saya adalah anak Empu Reksa, seorang ahli membuat senjata pusaka saya pernah sudah menceritakannya dahulu. Ah, mengapa sekarang Tuhan mengulanginya lagi? Saya tidak melihat hal-hal yang baru. Begini, Beginilah Paricara. Dulu saya pernah mengenal seorang wanita. Dia adalah wanita berkebangsaan asing. Saya pernah memungut Saya baru saja pulang dari desa Jasun Bungkal. Saya dan teman saya melihat wanita asing itu tergeletak. Kemudian kami memutuskan untuk menolongnya. Saya kira Tuhan pantas melakukannya. Iya, begitulah. Akhirnya saya dan wanita itu berkenalan secara mempunyai suara sama. Uh, tunggu sebentar, Nyai. Saya belum selesai bercerita. Wanita itu bernama Maisin. Dia berkebangsaan Mongolia. Dia lalu bercerita bagaimana akhirnya bisa sampai di tanah Jawa. Dia datang ke tanah Jawa ini bersama suaminya yang kemudian tewas di tengah perjalanan. Selanjutnya Maisin dibawa oleh adik kandung saya yang bernama Arya Kamandanu. Arya Kamandanu mencintai Maisin. Tapi nampaknya Maisin masih belum dapat melupakan almarhum suaminya. Pada saat itulah saya menggunakan kesempatan itu untuk merayu Maisin. Saya berusaha menaklukkan hati wanita asing itu saya sudah biasa melakukannya terhadap wanita-wanita lain. saya dapat menaklukkan Maisin. Dia tergeletak. Dia terlentang tak sadarkan diri. Maka pada saat itulah iblis yang telah menguasai, telah merasuk dalam jiwa saya, mulai bekerja dengan sempurna. Dan begitulah akhirnya saya menodai wanita malang itu. Hmm. Perbuatan Tuhan sungguh-sungguh tidak terpuji. Benar, Nyai. Saya ini benar-benar seorang laki-laki terkutuk. Terkutuklah saya. Mungkin itulah sebabnya sekarang nasib saya menjadi seperti ini. Para dewa telah mengutuk saya. Tidak, Tuhan, Para dewa tidak pernah mengutuk siapa-siapa. Kalau Tuhan sekarang hidup menderita, itu adalah kena buah dari perbuatan Tuhan sendiri. Sudahlah. Mengapa Tuhan tiba-tiba menceritakan hal-hal yang kurang menyenangkan? Eh, lebih baik Tuhan menceritakan hal-hal yang lain. Hal-hal yang dapat membuat suasana menjadi tentram. Maaf, Nyai. Selama ini saya mengembara sebagai seorang pendekar. Nama julukan saya adalah pendekar syair berdarah. Saya mengembara ke sana kemari. Saya mengharap dapat bertemu dengan Mesin. Tapi harapan saya tidak pernah terkabul. Maisin bagaikan lenyap di telan bumi. <laughs> Eh, Kalau begitu, ya sudahlah. Untuk apa Tuhan memikirkannya lagi? Kalau Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan berbuat salah, itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, Tuhan harus berhati-hati. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang serupa. Ah, mau apa lagi? Maaf, Nyai Paricara. Saya ingin agar Nyai berterus terang kepada saya. Berterus terang? Ah, uh, apa maksud Tuhan? mula saya mencurigai Nyai. Ah, mengapa Tuhan mencurigai saya? Apakah saya melakukan hal-hal yang tercela yang merugikan diri Tuhan? Tidak, Nyai. Bukan soal itu. Tunggu sebentar. Akan saya jelaskan lebih jauh. terus terang, Nyai. Sekarang saya yakin bahwa Nyai adalah wanita yang pernah saya kenal. Nyai adalah wanita kepada siapa saya telah berbuat dosa paling besar. Tuan Dwi Panggah, mengapa Tuan berbicara ngelantur kemana-mana? <laughs> mengapa Tuan tidak langsung pada pokok persoalannya? Baiklah, Nyai. Saya akan segera mengatakannya. Bukankah Nyai adalah Mesin? Tuan Dwi Panggah, Tuhan ini ngomong apa? Coba, saya ingin mendengar sekali lagi. Nyai tidak bisa menipu saya. Saya yakin Nyai adalah mesin. Benar bukan? Benar bukan apa yang saya katakan. Nyai adalah mesin. Ini lelucon yang tidak lucu. Ah, Tuan Dipangga, ingat, saya memperbolehkan Tuan tetap tinggal di pondok ini. Tapi bukan berarti saya mengizinkan Tuan berbuat seenaknya. Saya harap Tuan ikut membantu menciptakan suasana yang tenang, tertib, dan tentram di tempat tinggal saya ini. Maaf, Nyai Paricara. Saya hanya ingin minta kepastian. Saya hanya ingin tahu apakah benar-benar Nyai adalah Mesin. Dengar Tuan Dipangga. Saya adalah Nyai Paricara. Nama saya Nyai Paricara, bukan Mesin. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa bertanya kepada siapa saja. Tapi Nyai, saya mendapat penjelasan dari Bapak Wali Kadep. Menurut Bapak Wali Kadep, Nyai memang dulu bernama Mesin. Apa? Bapak Wali Kadep berkata seperti itu. Ah, dia mengatakan bahwa dulu namaku Mesin. Benar, Nyai telah berdusta kepada Tuhan. Ia berkata tidak benar. Sudahlah Tuhan, saya tidak ingin hal ini dipanjang lebarkan. Dan saya akan menemui Bapak Wali Kadep sekarang juga untuk minta bertanggung jawab. Dia telah memfitnah saya. Selamat malam Tuan Wipangga. Saya juga sudah tidak bersedia menceritakan perihalnya. Lalu mengapa tiba-tiba kau berubah sikapmu, Bapak Wali Kadep? Sekarang jadi begini. Aku sudah berkata apa kepadamu, Bapak Wali Kadep? Aku tidak ingin orang tahu tentang asal-usulku. Di seluruh Pasuruan satu ini, hanya ada tiga orang yang tahu tentang asal-usul Nyai Paricara. Kau sendiri, Bapak Raki Pamintihan, dan Kepala Desa yang lain tidak? Ah, saya pikir Tuan Dwi Pangga sudah menjadi seperti keluarga kita sendiri, Nyai. Tidak bisa begitu, Bapak Wali Kadap. Kau kan tidak tahu siapa Arya Dwi Pangga itu. Sudahlah, aku tidak ingin ketenangan kita selama ini terganggu. Kau harus dapat menjernihkan kepada Arya Dwi Pangga. Entah bagaimana caranya. Ya, baiklah, Nyai. Sekarang juga saya akan menemui Tuan Dwi Pangga.

Apa yang baru saja saya ceritakan kepada Tuhan, itu semuanya tidak benar, Tuhan. Ah, aku tahu Bapak Wali Kadek Nyai Paricara keberatan diketahui asal-usulnya. Tuhan Arya Dwi Panggar, sebenarnya apa yang Tuhan inginkan? Selama ini kami hidup dengan tenang. Tiba-tiba Tuhan datang, dan tiba-tiba ada yang mengusik ketenangan kami. Mungkin karena kesalahan saya, saya telah berlaku sembrono. Tapi percayalah Tuhan, apa yang saya ceritakan kepada Tuhan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Sudahlah Bapak Wali Kadep, saya juga tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya sekedar ingin tahu saja. Sudahlah, saya akan menyelesaikan sendiri persoalan saya dengan Nyai Paricara. Bapak Wali Kadep tidak perlu ikut campur. Sebab ini adalah persoalan keluarga kami. Persoalan keluarga? Apakah Tuan Wipangga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Nyai Paricara? Saya mempunyai hutang yang sangat besar kepada Nyai Paricara. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin melunasi hutang saya itu kalau dia mau mengaku bahwa dia adalah mesin, hati saya akan menjadi tentram. Setidak-tidaknya saya bisa minta maaf kepadanya. Bapak Wali Kadep, ya. saya menulis beberapa buah kalimat. Lihatlah, tolong sampaikan kepada Nyai Paricara. Bapak tidak usah khawatir, saya tidak mempunyai maksud Sampai Tuhan bermaksud kurang baik pada Nyai, saya tidak akan tinggal diam. Mari bijak. Wali Gadok menyesal sekali karena telah berlaku sembrono. Dia telah menceritakan perihal Maisin dan dia ingin memperbaiki kesalahannya. Itulah sebabnya dia menemui Arya Dwi Pangga di ruangan biliknya. Wali Gadok kesal karena Arya Dwi Pangga sepertinya mempunyai maksud-maksud tertentu terhadap Amazing. Tuan Dwi Bangga pasti mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Sungguh Bapak Wali Kadet, saya tidak bermaksud buruk. Saya memang seorang gelandangan yang hina. Saya tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan lagi. Tapi saya masih bisa mengucapkan rasa terima kasih bermaksud untuk mengganggu ketenangan pondok ini. Sungguh Bapak Wali Kadep, saya harap Bapak Wali Kadep mempercayai kata-kata saya ini. Hmm, baiklah Tuan pangga Lalu bagaimana dengan selembar daun lontar ini? Apa maksud Tuan pangga Tolong sampaikan surat itu kepada Nyai. Saya tidak menulis apa-apa. Saya hanya menulis beberapa kalimat syair. Baiklah saya akan menyampaikannya kepada Nyai uh, Tuan Wibangga. Tunggu saja di sini. berdiri di atas puncak bukit yang tinggi. Aku melihat lembah biru di kejauhan sana, dan aku melihat bayangan ibu timbul tenggelam di dalam kabut. Aku menangis di malam hujan gerimis, tangis kerinduan kepada seorang ibu kandung. Aku bertanya kepada bulan. Aku bertanya kepada bulan. Aku bertanya kepada kabut yang menyapu lemah. Aku bertanya kepada orang-orang di jalan. Di manakah ibuku bersembunyi? Kemanakah ayahku melarikan diri? Aku kecewa sekali ada yang mau menjawab pertanyaanku. Benarkah dia ini kejam? Untuk apa seorang bocah dilahirkan? Sekarang, aku masih tetap mengembara menjelajahi pada Seperti keharapan masih terselip di dalam dada. Harapan untuk bertemu ibuku tercinta harapan untuk hidup bahagia bersama orang tua. Oh ibu, ayahku, di mana kalian berada? Tidakkah kalian dengar tentang tangis anakmu ini? Ada apa, Nyai? Ada apa? Apa yang telah ditulis Tuan Witangga? Tidak ada apa-apa. Bapak Wali Kadap hanya kalimat-kalimat biasa. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa Nyai sampai menangis? Ah, pasti dia telah menuliskan sesuatu yang membuat hati Nyai menjadi sedih. Apa yang telah dikatakannya dalam surat itu? Apakah dia telah menunggu perasaanmu, Nyai? Saya menyesal sekali. Mengapa saya telah berlaku bodoh? Mengapa saya menceritakan perihal Nyai kepadanya? Saya memang benar-benar bodoh. Sudahlah, Bapak Walikada. biarlah saya yang akan menyuruhnya pergi. Biarlah saya yang akan menghadapinya, Nyai. Tidak usah, Bapak Wali Kadap. Ini adalah urusan pribadiku dengan Tuan Bik Pangga. Saya harap Saya tidak percaya. Tuan pasti mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Nyai, apa yang terlintas di pikiran Nyai begitu membaca isi syair itu? Saya tahu. Tuan hanya ingin menjebak saya. Tapi saya tidak akan terjebak. Tuan ingin memancing kesedihan saya. Tuan ingin mengingatkan sesuatu kepada saya, bukan? Benar, Nyai. Saya memang ingin mengingatkan sesuatu kepada Nyai. Ketahuilah Nyai Paricara, syair itu bukan aku yang menulis. Syair itu ditulis oleh seorang bocah perempuan. Ya, hal itu sudah lama terjadi. Aku merasa sangat bersyukur karena diberi kesempatan suaranya. Dan aku dapat mendengar kesepian yang memancar dari suaranya. Tuan tidak perlu bertele-tele. Apa sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya? Nyai, bocah perempuan yang kumaksudkan bernama Ayuandira. Dira. dengan bocah perempuan itu? Dan kapan? Entah, Nyai. Saya tidak tahu kapan, tapi rasa-rasanya sudah lama sekali. Sekarang ini bocah itu pasti sudah menjelma menjadi seorang gadis remaja. Dan saya tidak mungkin dapat mengenalinya lagi. Baiklah. Jadi hanya itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya? Iya, Nyai. Saya hanya ingin mengatakan Nyai bahwa saya pernah bertemu dengan Ayuandira. Nyai pasti tahu siapa Ayuandira. Nyai pasti lebih tahu dari saya. Tentu saja. Ayuandira adalah anak saya. Nyai Paricara. Benarkah Ayuandira anakmu? Untuk apa Tuhan mengusut persoalan ini? bedanya Ayu Wandira itu anak saya atau bukan? Saya hanya ingin kepastian. Kalau memang Ayu Wandira anak Nyai, hati saya menjadi sangat lega. Dan sekarang saya yakin bahwa Nyai Paricara adalah Mesin. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak tahu apa-apa tentang diri saya. Tuan tidak pernah tahu siapa itu Nyai Paricara. Tuhan juga tidak pernah tahu siapa itu Mesin dan Ayu Wandera. Dan Tuhan tidak perlu berangan-angan terlalu tinggi. Tuhan tidak perlu banyak berharap. Ya, benar Nyai. Saya memang tidak bisa terlalu banyak berharap. Saya tidak bisa membiarkan angan-angan saya melambung terlalu tinggi. Saya harus tahu diri. Saya tahu siapa saya sekarang ini. Arya Dwi Pangga bukanlah seorang laki-laki yang perkasa seperti dulu. Arya Dwi Pangga sekarang hanyalah seonggok sampah. Dia pantas dicampakkan di pinggir jalan. Dia tidak boleh mengharapkan apa-apa kecuali hidup sebagai orang buta, sebagai pembantu rumah tangga di pondok ini. Tuan tidak perlu bicara panjang lebar saya tidak akan terpengaruh. Tuhan tidak perlu merangkai kata-kata yang dapat memancing kesedihan. Saya tidak akan bersedih hati. Sampai kapanpun saya akan tetap pada pendirian dan keyakinan saya. Bagi saya, mesin tidak ada lagi. Demikian pula Arya Dwi Pangga. Nah, selamat malam. Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender Rose atau Jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif usir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik Jasmine, balpirik Rose, balpirik Rose, balpirik lavender. baris kata pengampunan darimu. Apakah ini tidak wajar? Bagaimanapun aku ini manusia biasa. Aku bisa menyesal. Aku bisa belajar dari pengalaman hidupku di masa lalu. Mesin. Mudah-mudahan suatu saat nanti hatimu menjadi lunak mengatakan sesuatu kepadamu, Bapak Wali Kadap? Dia hanya mengatakan ingin bertemu dengan Nyai. Hmm, keras kepala juga dia. Tapi biarlah Bapak Wali Kadap. Biarlah dia tidak makan. Bukankah dia pernah mengatakan kepada kita bahwa dia takut mati kelaparan? Sekarang dia mogok makan. Biar sajalah. Kita lihat sampai berapa hari dia tidak mau menyentuh makanannya sampai berapa hari dia kuat menahan hawa lapar. Jadi Nyai, nah, Nyai tidak ingin menemuinya. Aku belum merasa perlu untuk menemuinya. Nah, kalau begitu, baiklah. Tapi bagaimana kalau dia sampai jatuh sakit, Nyai? Itu urusanku. Bapak Wali Kadep tidak usah khawatir. Wali Kadep melangkah menuju ke ruangan bilik Arya Dwi Pangga. Sementara itu mesin bergegas berjalan ke halaman. Rakeh pemintian sudah menunggu di sana, di atas kereta kuda. Apakah ramuan daun-daunan itu sudah dimasukkan ke dalam keranjang Bapak Rakeh pemintian? Oh, sudah, Nyai, sudah. Semuanya sudah saya ikat dengan rapi dan saya masukkan ke dalam keranjang, Nyai. Tidak ada yang tercecer? Oh, rasa-rasanya tidak, Nyai. Ah, kalau begitu baiklah. Mari kita berangkat. Kita mampir sebentar di desa Kedung Dawa. Tuhan tidak mau makan, Tuhan bisa jatuh sakit lagi. Biarlah Bapak Wali kadep. Orang seperti saya ini tidak pantas hidup. Jangan berkata seperti itu, Tuhan. Hidup dan mati bukan di tangan kita. Apakah Nyai Paricara pergi lagi, Bapak Wali Kadep? Ya, seperti biasanya. Nyai pergi memenuhi panggilan warga desa yang sedang sakit. sangat membenci saya. Mungkin dia tidak mau lagi bertemu lagi dengan saya. Saya sudah dianggap tidak ada apa-apanya. Ah, sudahlah, Tuhan. Lebih baik Tuhan sekarang ini makan. Tuhan harus menjaga kesehatan Tuhan. Tidak, Bapak Wali Kadep. Saya tidak akan makan sebelum Nyai menemui saya. Dan jika Nyai tidak sudi menemui saya, entah sampai sebulan lamanya, atau dua bulan, tiga bulan, atau selama-lamanya. Selama itu pula saya tidak akan memasukkan secuil makanan pun ke dalam mulut saya. Biarlah saya mati kelaparan. Saya memang pantas untuk mati kelaparan. Dinda benar-benar tidak mau menyentuh makanannya. Dia juga tidak mau minum sekalipun hanya seteguk air. Tubuhnya nampak semakin lemah. Wajahnya pucat pasi. Sudah hampir tiga hari lamanya, Aryati bangga menahan rasa lapar dan haus. Nyai, untung Nyai segera datang. Ada apa Bapak Wali Kadam? saja di luar. Saya akan menemuinya dan saya akan bertanya ini. Tuhan sengaja ingin membuat kami susah. Nyai, akhirnya kau datang juga, Nyai. Syukurlah kau mau datang dan menemui aku. Apa yang Tuhan inginkan? Cepat katakan. Saya tidak mau lama-lama di sini. Saya juga membutuhkan istirahat. Cepat, Tuhan. Cepat katakan apa yang Tuhan inginkan. kosong ke arah langit-langit ruangan. Tapi kemudian dia berusaha untuk bangkit dan duduk dengan baik. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini.